Dikarenakan betapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan namun mereka justru semakin jauh dan lalai dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Tidaklah begitu saja Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan Angkat tetapi nanti di akhirat Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawaban atas kenikmatan yang Allah berikan tadi Dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan tatkala seorang mendapatkan hidayah Petunjuk dari Allah untuk bisa bersyukur kepadanya Dan istiqamah di atas petunjuk tersebut sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dikala keistiqomahan tidaklah bisa tegak dan lurus melainkan apabila orang tersebut melaksanakan syariat Allah dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jadilah kenikmatan di, di dikala seorang diberikan rasa cinta, diberikan keringanan hati dan diberikan barakallahu fikum keistiqomahan untuk bisa duduk di majalisul ilm mempelajari ilmu agama yang merupakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jadilah kenikmatan belajar ilmu agama juga menjadi sebesar-besar nikmat Dikarenakan betapa banyak orang menyimpang Betapa banyak orang terjatuh kepada kesalahan dan dosa-dosa besar Sebab terutama yang mendorong mereka terjatuh ke dalam perkara tersebut Adalah al-jahlu Kebodohan atas agamanya Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Di sore hari ini Kita masih dalam pembahasan terkait dengan seputar permasalahan riba di mana dosa besar yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yaitu permasalahan yang keempat adalah aklur riba, memakan harta riba. Dan kita di dalam pertemuan yang telah lewat yaitu dua pertemuan yang lalu telah diterangkan bahwasanya riba ada tiga macam. Riba fadl riba nasiah dan riba qard. Riba fadl dan riba nasiah. Ini adalah berlaku dengan dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berlaku pada barang-barang tertentu dan khusus yang disebutkan yaitu enam golongan dan telah lewat. Sudah paham semua insyaallah? Perlu diulang boten nggih? Ya kita ulas sedikit Yaitu dalam enam Asnaf ar-ribawiyah Emas Perak Tamar Kurma Syair Syair pur, Gandum dan milh Garam Yang kemudian di sana para fukoha Terjadi perselisihan apakah berlaku kepada selain enam perkara ini atau tidak maka yang dipilih adalah di sana berlaku adanya kias. Kalau ada di sana yang serupa dengan barang-barang ini dari sisi alasan kenapa dijadikan barang ribawiyah, maka akan tergolong barang riba. Maka disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya ilah tersebut maka dikategorikan menjadi tiga klasifikasi kelompok emas dan perak yang alasannya adalah samaniyah maka masuk ke dalamnya yaitu nilai tukar maka masuk ke dalamnya mata uang mata uang kemudian yang kedua kelompok tamar syair dan bur yang alasannya karena mereka hal tersebut merupakan kut makanan pokok mudakhar bisa disimpan Enam, maka yang seperti ini masuk ke dalamnya wamakil dan juga bisa ditimbang, maka masuk ke dalamnya adalah aruz, beras. Nah, makanan pokok di daerah tertentu. Kalau memang makanan pokoknya jagung, tentunya akan masuk ke dalamnya jagung. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah di sana milh dimasukkan hanyalah karena ilhak, karena darurah terhadap makanan kut Bahwasanya ta'am tidaklah akan masuk ke dalamnya, tidak akan sempurna rasa sebuah masakan kecuali kalau ada garamnya, sehingga dimasukkan demikian. Maka dari itu para ulama menambahkan di sana adanya mata uang dan juga makanan pokok sebagai barang-barang asnaf ribawiyah yang aturannya telah kita sampaikan kemarin. Idza kana min jinsin wahid, kalau memang satu jenis emas dengan emas, maka disyaratkan kontan dan sama timbangannya. Kontan dan sama timbangannya. Apabila terjadi dia itu tidak kontan sama timbangannya namun tidak kontan maka berlaku padanya ribaan nasi'ah ribaan nasi'ah namun kalau dia menukar emas kontan namun ada tambahan nilai timbangannya sama satu gram namun ditambahkan padanya uang 50 ribu maka yang seperti ini terjatuh padanya riba fadl sebagaimana penjelasan yang telah lewat Adapun kalau di sana tidak karena ikhtalafal jins kalau berbeda jenisnya menukar emas dengan perak atau menukar emas dengan gandum dan beras maka di sana terbagi menjadi dua. Tidak ittahadal illah kalau memang alasannya sama sama-sama samaniyah maka disyaratkan di sana harus kontan, tidak harus sama nilainya. Harus kontan, tidak harus sama nilainya. Namun idza jins wal illah kalau berbeda jenis dan juga berbeda alasannya. Satu karena samaniah, yang satu karena makanan pokok. Emas dengan beras, mau dibarter istilahnya. Maka di sini tidak dikaitkan barang sebagai barang ribawiyah. Boleh kontan, boleh dihutang boleh sama-sama satu kilo dan itu tidak mungkin ya masa beras ditukar satu kilo emas satu kilo dan itu tidak mungkin ya ada yang mau seperti ini masya Allah ya orang akan berteriak itu waras apa enggak ya nah, demikian kelebih ini tapi yang jelas tidak disyaratkan di sana harus kontan dan harus sama telah selesai dari riba fadl dan riba an-nasi'ah. Maka tinggallah jenis yang ketiga tentang riba al-qard. Riba al-qard. Riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang. Ini banyak cabangnya. Namun kita berbicara secara global di sini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka riba qard ini diterangkan oleh para ulama wa yusamma riba ad-dain disebut sebagai riba dalam utang piutang. Hutang piu piutang. Wa yusamma riba nasi'ah juga disebut riba nasi'ah. Ini masuk kepada jenis riba nasi'ah. Dan disebut pula riba al-jahiliyah riba yang terjadi di zaman al-jahiliyah. Di zaman jahiliyah riba qarb atau riba dain atau riba nasiah. Riba hutang piutang. Gambarannya diterangkan oleh para ulama definisi riba jahiliyah. Wa ta'rifuhul jami' li afradihi huwa ziyadatu fi dainin muqabilul ajal yaitu definisinya adanya tambahan dalam hutang piutang sebagai ganti dari adanya tempo atau keterlambatan di dalam membayar tempo ataupun keterlambatan di dalam mengembalikan ini definisi riba ad-dain yaitu bertambahnya di dalam hutang piutang, adanya tambahan di dalam hutang piutang sebagai ganti dari keterlambatan ataupun tempo yang diberikan. Keterlambatan ataupun tempo yang diberikan. Bisa jadi, berarti kalau begitu bentuknya dua. Bisa jadi orang tersebut gambarannya berhutang seorang si A berhutang kepada si B uang 10 juta yang dia berjanji akan dibayar dengan cicilan 5 kali. Maka si B mengatakan tidak mengapa. Yang penting cicilan satu kalinya adalah 2 juta 200 ribu. 10 juta 200 berarti 2 juta 200 ribu. Berarti totalitasnya jadi berapa? 11 juta. Berarti ada tambahan. Atau mungkin bentuk yang kedua. Orang tersebut berhutang 10 juta. Dicicil 5 kali. Dan tidak adanya tambahan. Tidak mengapa engkau cicil masing 5 kali, satu kali cicilan 2 juta. Pas 10 juta. Jatuh temponya tanggal 15 bulan Januari, Februari terserah. Namun kalau engkau terlambat dari tanggal 15 maka engkau harus menambah dengan keterlambatan tersebut uang 200 ribu. Maka ini juga menjadi riba tersebut. Terjadi atau terjadi kesepakatan tersebut sudah dinamakan proses ribawi. Proses ribawi. Nah, terjadi atau tidak terjadi berarti akad yang dilakukan sudah dihukumi akad riba. Difahami? Ini adalah bentuk yang paling mudah memahami riba di dalam dain, hutang piutang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riba di dalam hutang piutang ini dihukumi haram dengan nas Al-Qur'an. Kalau riba fadl tadi dalam emas, perak, syair, bur dan tamar serta yang lainnya diharamkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun riba dain, riba qard ini diharamkan dengan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-278 dan 279. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhaladina amanu Ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba yang kalian lakukan. Apa yang tersisa dari riba yang kalian lakukan. Ini perintahnya, in kuntum mukminin kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau melakukan, tetap berkesinambungan melakukan riba setelah mengetahui itu riba, maka fa'dhanu biharbin minallah. Maka dikumandangkan perang memerangi Allah dan Rasulnya. 6. In tubtum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau engkau bertobat berhenti, maka engkau bisa mengambil modal pokok yang kau pinjamkan kepada orang lain. Sisanya tinggal berapa diminta modal pokoknya. 6 Ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Engkau tidaklah akan dizalimi dan tidak mendolimi orang yang lain. Nas ini turun dalam riba al-jahiliyah yaitu riba al qard riba hutang piutang. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riba qard ini ada beberapa gambaran. Diterangkan oleh para ulama tadi. Maka gambarannya kayak tadi. Yang pertama seorang datang berhutang. Bahasa kita pengrolasi apa ya? ngerolasi atau rentenir. Itu jelas demikian. Ini yang kedua, kalau dia itu kemudian dikarenakan bunga, dikarenakan bu, bunga. Kalau terkumpul dua-duanya bagaimana? Riba di atas riba. Jelas, riba di atas riba. Kalau salah satunya terpenuhi saja sudah dikatakan riba. Ini secara global. Dan para ulama di sana mereka membuat kaidah kaidah yang disebut kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Segala bentuk pinjaman segala bentuk pinjaman yang bisa memberikan manfaat bagi yang meminjamkan maka itu adalah bentuk riba. Datang sebuah hadis namun hadis tersebut dhaif. Kata Al-Allama Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, "Wa in kana dha'ifan walakinna ma'nahu sahih." Walaupun hadisnya dhaif namun maknanya sahih. Segala pinjaman yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang meminjamkan maka itu adalah riba. Kemudian beliau menerangkan di sana bentuk-bentuknya. Di antaranya sama saja mempersyaratkan ataupun tidak. Contohnya, seorang berhutang kepada A kepada B. A mengatakan, "Saya mau berhutang kepada Anda 10 juta." Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa. 10 juta. Dicicil atau kontan terserah. Yang penting kembali 10 juta. Namun Engkau mengizinkan saya untuk bisa menanam tanaman di sawah Anda. Nah, tidak ada tambahan uang. Namun dia mendapatkan manfaat bisa menanam di tanah yang dimiliki oleh si A. Berarti mendapat manfaat atau tidak? Maka ini juga riba. Ini juga juga riba. Mempersyaratkan atau tidak mempersyaratkan. Nah, Kenapa? Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala pinjaman yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkannya, maka itu adalah bentuk riba. Atau surah yang lainnya. Kalau begitu, engkau harus membiarkan aku ataupun silahkan masuk padanya bentuk qard atau rohan, yaitu irtihan gadai. Gadai yang di sana orang tersebut memanfaatkan barang gade yang dijadikan gade, dijadikan borah bahasa kita. Nah, maka ini juga berjalan padanya hukum riba. Dikecualikan satu keadaan. Dikecualikan satu keadaan kalau memang telah berjalan sebelumnya hal tersebut sebelum terjadinya hutang piutang. Nah, misalnya A dan B, sahabat karib dekat. Biasa fair Biasa semonggo lah mau nanam terserah mau enggak terserah. Tiba-tiba si A dia itu ingin pinjam kepada si B. Maka si B meminjamkan uang karena sahabat dekat. Dan terus dia biasa sebagaimana sebelumnya ia menanam di tanahnya si si A. Maka yang seperti ini tidak termasuk bagian dari riba. Difahami? Saya ulangi. Diterangkan para ulama kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang bisa mendatangkan manfaat bagi si orang yang si, orang yang meminjamkan uang. Maka ini adalah bentuk riba. Dicontohkan seorang antara si A dan si B. Si A mengatakan, "Saya ingin pinjam uang kepada Anda 10 juta." Maka dijawab, ya saya kasih 10 juta. Si B mengatakan, namun engkau harus mengizinkan aku menanam tanaman di sawah anda. Saya setuju. Dan tidak ada tambahan dari 10 juta. Hanya saja mengambil manfaat bisa menanam di sawahnya si A. Maka ini mendapatkan man manfaat. Maka ini adalah riba. Dikecualikan satu keadaan. Apa itu? Apabila memang telah berjalan sebelumnya kebiasaan sebelum terjadinya hutang piutang. Misalnya A dan B adalah sahabat dekat atau kakak adik memungkinkan. Nah, kemudian biasa ini tanah silahkan ditanami, silahkan dipanen untuk Anda semuanya tanpa adanya sewa, tanpa adanya bagian tertentu. Maka ini boleh yang seperti ini. Bukan bagian dari riba. Difahami? Konsep di dalam memahami riba harus jeli. Dan kita hanya berbicara global di sana banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini salah satu contoh. Salah satu salah satu contoh. Nah Dan termasuk daripada bentuk riba juga. Di sini an yas an yuqridahu wa yastaritu alaihi alqada'a bi aktsara mimma aqradahu. Bentuk riba yang jelas. Seorang menghutangkan kepada yang lain dan dia mempersyaratkan kembalinya harus lebih banyak. Hutang 10 juta. Tidak mengapa, namun engkau mengembalikannya harus 10 juta ditambah pisang dua karung. Walaupun bentuk uang, bukan bentuk uang, namanya riba karena ada tambahan. Nah atau tambahan kembalikannya 11 juta juga riba. Jelas seperti ini. Nah atau biaktsara saromi aqradahu aw ahsana minhu atau yang lebih baik. Sekarang saya mau pinjam kepada Anda misalnya kepada Anda mau meminjam Misalnya barang yang akan dipakai. Saya mau pinjam hutang beras. Beras adanya ini beras cisada. Ya tidak mengapa saya hutanglah satu kintal karena mau barang gawe. Nanti saya kembalikan. Ya, yang meminjamkan mengatakan ya, namun kembalinya harus beras pandan wangi. Lebih baik atau tidak? Lebih baik. Ketika mempersyaratkan seperti ini, maka jatuh kepada riba. Tidak jatuh kepada riba kalau dibalik. Kalau dibalik. Si A meminjamkan kepada si B beras jenis cisada, satu kuintal. Si B kemudian dia terdorong sebaik-baik orang yang berhutang ahsanukum kodoan orang yang baik mengembalikannya kalau begitu saya dengan dorongan hati nurani saya sendiri Bukan karena adat kebiasaan di sini juga Bukan karena ah adat Karena hukum orf berlaku juga Bukan karena adat namun betul-betul karena dorongan saya Bukan karena melihat adat Saya kembalikan satu kintal pandan wangi Maka yang seperti ini bukan riba Ini sing sepuh sakit memahami buatan gak? Sakit memahami? Nggih, artinya kalau tidak dihukum rata nggih. Artinya demikian. Jadi, saya ulangi lagi. Au ahsana minhu. Disyaratkan lebih baik. Kalau sampai yang meminjamkan mempersyaratkan, maka jatuh kepada riba. Kalau tidak mempersyaratkan dan bukan merupakan kebiasaan di situ. Karena nanti syartul urfi kasyartil lafzi. Syarat Secara adat ini akan dihukumi syarat seperti lah, lafad. Kalau bukan adatnya orang situ, maka ternyata dia, waduh saya karena mengingat Rasul mengatakan orang yang berhutang itu adalah yang baik sebaik-baik orang yang berhutang, sebaik-baik orang yang mengembalikan. Ya, maka dia ingin sudahlah saya kembalikan alhamdulillah sudah ketulung. Jadi orang kepiran tamu-tamu saya saya kembalikan dengan pandan wangi, dengan dorongan lubuk hatinya. Bukan karena paksaan, bukan karena dari orang lain dan sebagainya, juga bukan karena adat isti istiadat. Maka dia kembalikan. Maka ini bukan riba. Difahami? Ya, sebagian yang pertama ada pengecualian, ini juga ada pengecua pengecualian. Demikian pula au an yantafi'a bisukna darihi Pokoknya oh, mempersyaratkan, disyaratkan tadi. Saya pinjami namun saya boleh menggunakan rumahmu. Saya pinjami gademu apa? Gade saya sepeda motor. Silahkan, saya titipkan tempat kamu. Namun boleh saya pakai untuk pergi ke kantor, untuk berusaha, ya, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Maka yang seperti ini adalah riba adalah riba. Dikecualikan oleh para ulama kalau bentuknya di sana sesuatu yang harus dirawat. Harus dirawat. Seperti kuda misalnya harus diberi makan. Binatang harus diberi makan. Maka boleh bagi dia menggunakan sekedar nilai upah mencari mah, memberi mah makan. Mobil misalnya harus dirawat harus ganti oli atau di diservis setiap bulannya walaupun tidak dipakai ataupun dipanaskan harus dijalankan sedikit kalau seandainya harus seperti itu maka boleh bagi dia menggunakan sekedar nilai yang dia kelu keluarkan namun kalau seandainya mobil kendaraan bermotor cukup sekedar dipanaskan saja berjalan di tempat tidak harus memakan bensin maka tidak boleh lebih dari itu nah difahami di sini difahami. Barakallahu fikum. Ternyata banyak sekali ya. Belum lagi kalau nanti perincian riba macam-macamnya itu sangat banyak. Akan dibahas secara khusus dalam kitabul fiqh. Kitab, kitab fikih. Barakallahu fikum. Ini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk riba al-qard. Riba al-qard. Sehingga masuk di dalamnya dan manusia manusia Dilihat dari jenis riba yang seperti ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Manusia diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullah di dalam risalah Ar-Riba Tariqut Takhallus Minhu fil Masarif riba dan jalan keluar untuk terlepas dari riba. Nah Beliau menerangkan wanas maka manusia yang kosimu ila sati aksam manusia terbagi menjadi tiga golongan. Fi mu'amalah ribawiyah, dalam muamalah bentuk ribawiyah terbagi menjadi tiga. Al-qismul awal, kelompok yang pertama. Dengan dasar ayat tadi. Hadahumullahu ta'ala wa nawwara basairahum wa waqahum syuha anfusihim yaitu orang yang Allah berikan hidayah kepadanya dan dibukakan diberikan cahaya pandangan mata hatinya melihat dosa-dosa nanti pertemuan yang akan datang bahayanya memakan harta riba insyaallah dosa-dosanya apa sekarang kita memahami di sini orang yang dengan adanya riba terbagi menjadi tiga. Orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah melihat dosa-dosa. Sehingga Allah jaga min syuhin nafsi dari kekikiran jiwanya dari kekikiran jiwanya karena tidaklah orang melakukan riba biasanya karena didorong karena syuh karena keki kekikiran kalau orang yang eman sudah nggak peduli bahkan melihat saudaranya kesusahan dia berharap akhirat wallahu fi abdi makanal abdu fi auni akhi Allah akan senantiasa menolong hamba sejauh mana hamba tersebut menolong saudaranya. Kan demikian. Kalau orang yang berpikir panjang. Namun karena kegikiran kadang menjadikan orang berat. Sehingga di sini kelompok yang pertama mereka diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian wa'arafu haqiqatal mal. Mereka mengetahui hakikat yang namanya harta. Harta hanyalah titipan. Harta hanyalah di dunia. Di akhirat malayan faumalu walabanun tidak bermanfaat harta dan keturunan. Sehingga mereka akan mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini orang tersebut akan menjadikan an yaj'ala na'am maka mereka akan menggantikan menjadikan an yaj'ala rajulul mala wasilatan la dia akan menjadikan harta yang dimiliki sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan yang dicita-citakan. Nah, ini yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alahu khadiman la makhduman. Dia menjadikan harta itu sebagai alat bantu untuk dia bertakwa kepada Allah, bukan yang untuk diagungkan, bukan yang untuk di diagungkan Justru kita menghamba kepada harta Banting tulang yang penting dapat hartanya Bukan itu Namun harta adalah sebagai alat bantu Supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Ini kelompok yang pertama Yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taghabun Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun Barang siapa yang Allah jaga dari kegikiran hatinya maka mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Ini manusia jenis pertama. Jenis yang kedua, man ta'amala biriba ala wajhin sharih. Orang yang bermuamalah dengan cara riba secara terang-terangan. Kayak contoh yang di depan tadi. Secara terang-terangan. Ngerolasi dengan adanya bunga, ataupun yang lainnya. Ini jenis manusia yang kedua. Maka kata Syekh, imajahlan minhum aw tajahula dan inadan wa mukabaratan. Bisa jadi melakukannya karena bodoh tidak tahu atau karena memang pura-pura tidak tahu atau karena memang menentang kesombongan hatinya menentang perintah Allah. Maka yang seperti ini haula mustahiquna lima taqtadihi haluhum minal wa'idi ala akli riba maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan azab atau siksaan yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang memakan harta riba walaupun tidak tahu namun terang-terangan melakukan riba maka ini juga terancam dengan azab dengan ah, azab kemudian yang ketiga kelompok orang yang man ta'amalu riba ala wajhil hilah wal makri wal khida. Orang yang melakukan riba dengan cara terselubung. Dengan cara hilah, muslihat dan tipu daya. Ini demikian. Maka yang seperti ini lebih jahat dan lebih jelek daripada yang pertama. Dan itu banyak macamnya. Apakah dengan cara ainah ataukah dengan cara tawarruk ataukah dengan cara sulasiyat dan lain sebagainya yang disebutkan dalam kitabul fikih. Gampangannya seperti misalnya cara riba yang jelas. Kita mengingatkan salah satu contoh terjadi banyak di masyarakat, riba yang jelas adalah apa yang terjadi pada bank, bank. Jelas, baik kita sebagai nasabah ataupun kita sebagai penghutang. Nah, orang yang memberikan. Jadi di sana yang jelas di sana ada proses ribawiyah. Ini demikian. Dan demikian pula cara yang hilah adalah dengan cara bai'ul ainah. Inilah sebab menjadikan seorang ataupun kaum muslimin terpuruk dan menjadi hina. Dengan sebab adanya praktek-praktek perdagangan riba dengan cara hilah, tipu muslihat dan juga terselubung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin as "Idza tabayatum bil ainah" Di antaranya kalau kalian telah berjual beli dengan cara ainah, maka akan Allah berikan kepada kalian diliputkan salatallahu alaikumudzullah. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Lihatlah kenapa seorang muslim kaum muslimin hina karena berjual beli dengan cara riba dengan cara ainah. Bagaimana cara ainah? Muslihat. Seorang butuh uang 10 juta. Telah pernah gambar saya gambarkan dalam pertemuan yang lalu. Maka dia datang ke A, saya butuh 10 juta. Kalau si A mengatakan, kalau begitu kau kembalikan 12 juta, jelas riba sorry. Namun dia berhilah, kalau begitu gini saja. Aku hutang, engkau ingin hutang 10 juta, Ya. Begini saja. Aku beli barangmu, kau punya barang apa? Sepeda motor. Sepeda motormu aku beli 10 juta kontan. Ini uangnya. Ini uang uangnya. Si, si B mengatakan demikian. Kontan. Kemudian aku jual kembali sepeda motorku ini kepada engkau atau di sini bukan, ke dibalik, yaitu dibalik. 6 keliru atau di sini bisa juga demikian, bisa juga yang lainnya. Aku jual kembali kepada engkau 12 juta dengan cara cicil. Dengan cara cicil. Maka ini riba. Atau dibalik juga demikian. Si A yang butuh uang mengatakan saya beli sepeda motormu 12 juta dengan cara cicil. Ini sudah dipenjami uang. Kemudian ini utang 12 juta, aku kembalikan. Ini sepeda motormu aku jual kembali kepada engkau 12 juta, eh 10 juta kontan. Mendapatkan 10 juta. Tidak nampak seperti riba. Kelihatannya jual beli. Namun ini jual beli dengan cara suri. Dengan cara sekedar surahnya gambarannya kayak jual beli, namun hakikatnya riba. Dan di sana ada jenis yang lainnya seperti perdagangan sulafiat yang ada pada beberapa praktek-praktek riba yang terjadi pada perdagangan yang secara umum bisa lebih diperdalam dalam kitab Bulbuyu dalam pembahasan ilmu fikih. Itu yang bisa kita pelajari di sore hari ini dan pertemuan yang akan datang kita akan mengetahui tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan riba. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari di sore hari ini dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan wawasan kepada kita tentang agamanya dan menyelamatkan kita dari terjatuh dan tergelincir kepada dosa-dosa besar dalam keadaan kita tahu ataupun tidak mengetahuinya. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.